Bismillah. Alhamdulillah. salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Baik, kita lanjutkan membahas tentang beberapa mokif imaniyah dari kis yang diambil dari kisah Al Khalil alaihi salam Ibrahim alaihi salam di dalam ayat-ayat Al-Qur'an Al-Karim موقف yang berikutnya موقف Nabi Ibrahim Al-Zawj الزوج مع زوجه dalam pertemuan sebelumnya itu masa-masa muda Nabi Ibrahim alaihissalam bahkan ketika disebutkan dalam tarikh beliau sejarah beliau menjadi teladan buat para pemuda dalam usia beliau yang belia yang memang Allah bimbing Alaihissalam untuk senantiasa berada di atas ketauhidan dan kebencian terhadap kesyirikan. Yang akhirnya beliau menjadi teladan umat manusia seluruh dunia. Ikhwanifiddin azakumullah itu diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika setelah beliau berdakwah kepada ayahandanya kemudian kepada kaumnya tidak mendapatkan tanggapan sampai akhirnya beliau menyatakan kepada kaumnya laki dan aslamakum ba'dan tuwallu mudbirin saya akan bikin makar terhadap berhala-berhala kamu ketika kamu tidak ada nah, mereka beliau kemudian masuk ke dalam tempat pemujaan mereka ketika mereka mengadakan hari raya di tempat yang lain sehingga ma'abid atau tempat ibadah tersebut sepi dan tidak ada yang menjaga. Nabi Ibrahim masuk dan kemudian menghancurkan berhala-berhala yang ada di sana dan menyisakan satu berhala yang kemudian untuk membawa mereka menghadapkan mereka kepada kenyataan bahwa kalau mereka ini makhluk ini yang kalian sembah ini adalah ilah mestinya kamu berakal kamu yang lebih berakal mampu melihat kalau mereka memang ilah tentu mereka bisa menyelamatkan diri mereka ini dibah dan seperti ini juga yang terjadi di akhir-akhir pada orang-orang musyrikin yang turun ayat-ayat ini kepada mereka di tengah-tengah mereka seperti diberitakan dalam sirah. Nah, barakallahu fikum. Ketika Abu Sufyan pemimpin masyarakat Quraisy ketika itu sebelum beliau masuk Islam menjelang Fathu Mekah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa 10.000 tentara Allah pasukan muslimin dari Madinah kemudian Abu Sufyan dibawa oleh Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu menghadap kepada Rasulullah SAW di bawah ditunjukkan kekuatan kaum muslimin Abu Sufyan diingat dia dihadapkan bertemu dengan Rasulullah SAW dihadapkan kepada kenyataan belumkah sampai waktunya kamu mau tunduk bahwa tidak ada ilah selain Allah Abu Sufyan menjawab ya seandainya ada ilah selain Allah tentu mereka memberi manfaat kepadaku. Nah, nah di sini sadari. Ya, untuk menunjukkan kepada kita bahwa segala sesuatu selain Allah adalah alam, adalah makhluk. Apapun juga dia kedudukannya, mereka adalah makhluk, tidak berhak dan tidak layak untuk kita tuju dengan berbagai macam peribadatan baik itu para malaikatnya ataupun para nabinya. karena pemilik semua yang ada di alam ini, apapun yang kita inginkan, itu ada pada Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang sering kita hafal, ayat kursi juga di dalam akhir surat Al-Baqarah atau di awal sebelum itu Allah menyebutkan tentang kekuasaannya, kepemilikannya, keberhakannya terhadap seluruh isi alam ini, apapun juga Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah, hanya milik Allah. Hanya kepunyaan Allah semua yang ada di langit dan di bumi. Kekuasaan, kemuliaan, kejayaan, kesehatan, rezeki, syafaat, semua milik milik Allah. Maka Rasulullah SAW menyebutkan juga dalam riwayat Innama ana mu'fi wallahu innama ana qasim terbalik. Inna ma'ana al qasim Saya hanya membagi. Wallahul mu'ti. Allah yang maha memberi. Karena semua milik milik Allah. Semua kepunyaan kepunyaan Allah. Perasaan kita. Kekuatan kita. Keinginan-keinginan kita. Harapan-harapan kita itu semua milik Allah. Apa yang kita tuju untuk urusan-urusan dunia kita lebih-lebih akhirat itu milik Allah. Tidak ada yang bisa memberikan keselamatan kepada kita di dunia dan di akhirat kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka mintalah semuanya kepada Allah. Sandarkanlah semuanya kepada kepada Allah. Seperti tadi disebutkan di dalam ayat-ayat dalam surat Syu'ara tadi. Walladzi khala alladzi khalaqani yahdin. Nah. Ya, dan seterusnya. Nah. Nah, ikhwani pada bab atau pada bagian ini kita akan bercerita menerangkan tentang maukif Nabi Ibrahim terkait dengan yakni istri beliau Hajar dan putranya Ismail alaihi salam. Nah, bisa itu jelas diriwayatkan apa, apa namanya oleh Imam Bukhari dalam sahihnya dari Ibnu Abbas ketika beliau menukilkan dari Rasulullah SAW yang menceritakan Nabi Ibrahim membawa Hajar istrinya ke Mekah dari Palestina. Perjalanan sebulan. Sebulan perjalanan menembus padang pasir. Ringkas cerita, nah barakallahu fikum, sampailah di di wadin ghairi di zar'in yang tidak ada tanaman di sana. Di tempat yang sekarang ini menjadi Ka'bah. Belum ada manusia. Memang daerah ini dahulu sejak zaman dahulu sebelum Nabi Ibrahim sudah dilintasi oleh bangsa manusia untuk lintasan perdagangan dari Yaman ke Syam atau sebaliknya atau ke apa namanya mungkin ke Irak ke Mesir sudah jadi tempat persinggahan artinya apa namanya bukan tempat persinggahan perlintasan orang lewat ya tapi mereka tidak singgah di sana karena mereka merasa waktu itu belum ada air nah, ketika Nabi Ibrahim dengan perintah tentunya dari Allah Subhanahu wa taala itu membawa Hajar dan putranya Ismail alaihissalam ke negeri yang tandus yang sepi ya kemudian Nabi Ibrahim meletakkan anak dan istrinya di tempat di tempat tersebut yang tidak ada apa-apa di sana. Bangunan pun tidak ada di sana. disediakan kurma, kemudian air. Seorang wanita muda dengan bayi yang masih menyusu di tempat yang sesuci itu, sesunyi itu. Tidak ada ya, orang, tidak ada manusia lain selain mereka. Subhanallah. Nabi Ibrahim meletakkan anak dan istrinya kemudian pergi. Pergi beranjak dari tempat tersebut kembali ke arah negerinya, ke utara. Hajar alaihissalam heran. Kemana anda? Kenapa enggak? Anda tinggalkan kami di sini. Nah. Subhanallah. Dalam keadaan tempat yang tidak ada manusia, tidak ada apa-apa di sini, Anda meninggalkan kami, meletakkan kami di sini. Tidak dijawab oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, tidak dijawab, dijawab sampai agak jauh. Ditanya lagi, tiga kali, beberapa kali ditanya oleh Hajar alaihissalam. Ditanyakan kepada Nabi Ibrahim. Nah, sampai akhirnya Nabi Ibrahim, eh, Hajar bertanya kepada Ibrahim, Allah Allahu amaraka bihada? Apakah Allah yang memerintahkan engkau agar kami ditinggalkan diletakkan di sini? Nah, hanya itu jawaban Nabi Ibrahim. Tanpa menoleh Nabi Ibrahim pergi. Yang jadi pelajaran bagi kita, khonifiddin dinazakumullah terutama para ummahat, para akhwat muslimat, mereka yang telah menyatakan dirinya mukminah keyakinan, kekuatan keyakinan Hajar. Ummu Ismail alaihissalam beliau dengan yakin berkata kepada suaminya, "Kalau begitu, Allah tidak akan menyia-nyiakan kami." Nah, kalau begitu, dia tidak akan menyia-nyiakan kami. Yakin Begitu yakinnya Hajar ketika tahu bahwa yang memerintahkan suaminya berbuat seperti itu seakan-akan menyengsarakan dan menelantarkan dia ternyata adalah perintah dari dari Allah. Ini menunjukkan pula keimanan keyakinan Hajar kepada suaminya bahwa nabi, suaminya adalah seorang ambia, seorang nabi. Nah, nah Nah ini jadi pelajaran buat buat kita dari sepenggal kisah ini manakah yang akan kita dahulukan antara rahbatul usrah kesenangan rasa cinta kepada keluarga kepada anak dan istri dalam hal ini Nabi Ibrahim memberikan contoh teladan kepada kita ataukah kepada perintah Allah aturan-aturan Allah yang menguasai seluruh alam dan menguasai seluruh kepentingan kita. Yang di tangannya hajat dan keperluan-keperluan kita, dunia dan akhirat. Tanpa ragu Nabi Ibrahim menjalankan tugas dan perintah tersebut. Yang seandainya kita mengukur dengan perasaan, tentu tidak layak dilakukan oleh seorang suami meninggalkan menyelantarkan istrinya. Anaknya yang baru lahir baru menyusui. Tapi ketika perintah yang ini datang dari Allah Subhanahu wa taala, fa'alal ibadi asam wa ta'ah. Maka wajib atas setiap hamba setiap kita untuk mendengar dan taat bahkan menjalankan aturan dan ketetapan tersebut, perintah tersebut. Allah pun mengingatkan orang-orang yang datang belakangan Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh telah ada teladan yang baik bagi kamu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya, yaitu para anbiya dan orang-orang yang mengikuti orang-orang beriman mengikuti beliau. Sikap teguh, yakin kepada janji-janji Allah, yakin kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga membuat Nabi Ibrahim alaihissalam tunduk kepada aturan-aturan Allah Demikian pula istri beliau Hajar tunduk pula kepada ketetapan Allah. Tidak ragu sedikit pun. Allah wa amaraka bihada. Qala Ibrahim alaihissalam, "Na'am." Idzan la yudayyi'una. Kalau begitu, Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Nah, Inna Allah la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat ihsan. Orang yang senantiasa menjaga hubungan baiknya dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan senantiasa taat kepada Allah dan menjaga, menjaga hubungan baiknya dengan sesama manusia. Ikhwani fid din Nah. Oleh karena itu dalam sepenggalan kisah ini diajarkan kepada kita untuk lebih mengedepankan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala daripada kepentingan diri dan keluarga daripada perasaan. Dan ini adalah salah satu di antara yang disebutkan oleh Rasulullah SAW tanda seseorang itu merasakan manisnya iman, lezatnya ketaatan seperti yang disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis Anas bin Malik yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, salatun man kunna fihi wajada bihin halawatan iman an Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah wa an yakraha an ya'uda ila kufri ba'da idzan qadahu Allah min kama yakrahu an tiga hal yang apabila itu ada pada diri seseorang maka pasti dia akan merasakan mendapati manisnya iman lezatnya ketaatan kepada Allah lebih dari segala-galanya. Yaitu ketika Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada segala selain keduanya. Semua yang datang dari Allah, perintah-perintah seberat apapun, itu dia berusaha untuk menjalankannya. Tidak sesuai dengan perasaannya, tidak sesuai dengan nalarnya, tidak sesuai dengan kebiasaannya, bahkan mungkin sifatnya sebagai manusia. Tapi itu perintah dari Allah, dan Rasulnya, kepentingan dan datang dari Allah dan Rasulnya, maka dia dahulukan daripada kepentingan dirinya. Sanggup dia untuk menyegerakan apa yang diperintahkan oleh Allah, sanggup dia untuk menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, maka nah, ini salah satu tanda seorang itu merasakan manisnya, lezatnya iman, lezatnya ketaatan. Nah, perintah Allah datang segera dia jalankan larangan Allah segera dia jauhi walaupun ingin hatinya ingin perasaannya seleranya senang dengan sesuatu yang dilarang oleh Allah tersebut tapi dia tundukkan keinginannya dia tundukkan perasaannya dia tundukkan emosinya nalarnya untuk menerima yang datang dari Allah Subhanahu wa taala masuk akal atau tidak masuk akal ya nah yang kedua dia mencintai seseorang dan tidaklah dia cintai kecuali karena Allah Salah satu diantara yang disebutkan oleh para ulama, tanda seorang itu mencintai karena Allah an nasihat. Ya, bagaimana kata Rasulullah, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Anda ingin selamat, Anda ingin jadi orang yang bertakwa, Anda ingin jadi orang yang muahid, Anda ingin jadi orang yang mukmin, taat kepada Allah, seperti itu juga yang kita inginkan pada diri saudara kita. Min babi aulah tadi orang tuh orang tuh. Nah, nah khonifiddin azakumullah. Hatta wa in kanatil hikmah fi zahir al amri takhfa alaika al-an fala budda min al-imtithal. Nah. Maka walaupun ini hikmahnya tidak tampak pada diri kita. Tapi perintah yang datang dari Allah harus kita jalankan kedepankan nah qala nah dan ini ya. wa taqdimu ta'atillah azza wa jalla fawran duna duna tafkir wa ta'khir harusnya kita menjalankan mendengarkan ketaatan kepada Allah dengan segera tanpa kita menunda-nunda. Nah, kalau menunda kan kadang-kadang ada karena kepentingan lain apakah itu dalam urusan sholatnya dan ini yang penting ya ini yang sangat penting karena ini merupakan standar bahkan dikatakan oleh para ulama tanda diantara ini tanda-tanda seorang itu memuliakan Islam itu bagaimana dia memuliakan memperhatikan sholatnya nah di, seperti dinukil oleh Ibnu Qayyim dari Imam Ahmad radhiyallahu an ya kemuliaan kedudukan Islam dalam hati seseorang itu bagaimana dia menjaga menjaga salatnya menjaga memperhatikan salatnya semakin sempurna dia menjaga memperhatikan salatnya waktu-waktunya rukun-rukunnya wajib-wajibnya sunnah-sunnahnya mukam milatnya seperti itu dia cintanya kepada Islam pengagungannya kepada kepada Islam nah Qala rahimahullah wa in ta'jab min mauqifiz zauj fa in ajabaka min mauqifiz zaujah asad. kalau tadi Nabi Ibrahim yang tunduk kepada aturan Allah, perintah Allah, mengedepankan ketaatan kepada Allah daripada perasaan. Beliau kasih sayang beliau kepada istri dan anaknya lebih hebat lagi adalah bagaimana sikap sang istri Hajar alaihi salam istri yang dia seorang wanita muda sendirian dengan anak yang masih menyusui di tempat yang tidak ada manusia. Tidak ada apa-apa di sana untuk bekal untuk dia misalnya hidup. Kalau seandainya ada yang mengganggu dia tidak punya kekuatan untuk melawan. Nah, logikanya kan begitu. Tapi subhanallah ketika ditanyakan Allahu amaraka bihadza Apakah Allah yang memerintahkanmu meninggalkan kami? Nah, halat idan la yudayyuna. Kalau begitu Allah tidak akan me kami. Innaha kalimatu qalbin mutmain. Ini adalah kata-kata yang muncul dari hati yang betul-betul tenang, betul-betul yakin kepada kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sementara di apa namanya? Baik, nah. Ini kalimat yang muncul dari hati yang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah adalah penciptanya. Allah yang memberi rezekinya, bukan suaminya. Bukan kepada walinya. Nah, ini keyakinan yang harus kita tanamkan. Nah, pada diri kita dan juga pada keluarga kita. Bahkan Rasulullah SAW mengajarkan hal itu kepada seorang anak yang masih belia belum balik. Bagaimana Rasulullah SAW menyatakan mengajarkan kepada Ibnu Abbas, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah wa'lam anna al-ummata law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah lak wa in ijtama'u 'ala an yadurruka lam yadurru bi syai'in lam yadurruka bi syai'in illa illa bi syai'in qad katabahu Allah 'alaik." Rasulullah mengingatkan kepada Ibnu Abbas, anak pamannya yang masih belia masih umur 10-an atau 11 tahun. Nah, dengan kalimat-kalimat yang menanamkan kepada beliau radhiyallahu an kekuatan keyakinan kepada Allah untuk bersandar sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau engkau meminta, mintalah kepada Allah. Kalau engkau meminta, apa saja yang kamu minta? Bahkan dalam riwayat sebagian ulama melemahkan, tapi maknanya demikianlah yang dipraktekkan oleh para sahabat hatta tali sandal yang putus sekalipun minta kepada Allah. Dan ini sudah diisyaratkan oleh beliau alaihissalam dalam firman Allah tadi, wa idza maridtu fahuwa yashfin, minta kesembuhan bukan kepada yang lain, menyandarkan kesembuhan bukan kepada yang lain tapi kepada Allah. Nah. Untuk bersandar sepenuhnya kepada Allah, meminta kepada Allah karena Allah pemilik pemilik semua itu. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Dan apabila Anda minta tolong, minta tolonglah kepada kepada Allah. Ini diingatkan oleh beliau dan ini dipraktekkan oleh para sahabat. Ketika mereka berbaiat kepada Rasulullah SAW, dibisikkan oleh Rasulullah SAW. Allah ta'ala ahadan. Supaya engkau tidak meminta kepada siapapun. Dipenuhi oleh mereka bayat tersebut. Sehingga mereka tidak menahan diri, tidak mau meminta kepada siapapun walaupun itu perkara yang mubah dan mereka mampu untuk melakukannya. Jatuh cangkir mereka dalam peperangan misalnya jatuh ke sungai. Kan dalam sesama kita kalau rombongan boleh kan biasa. Tolong ambilkan. Tapi para sahabat tidak ada yang terucap. Tidak ada meminta minta bantuan kepada temannya. Tolong ambilkan cangkir saya. Nah, enggak. Sampai akhirnya air yang mendorong cangkir itu kembali kepada pemiliknya. Jatuh tali kendaraan Abu, an, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Tidak minta tolong kepada yang lain itu tolong yang diambilkan. Ini kemampuan mereka di dalam menyanyi keyakinan mereka menerapkan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW dan keyakinan mereka kuat yang mereka bersandar kepada kepada Allah. Kita lihat juga misalnya ucapan-ucapan mereka yang menunjukkan hal itu. Nah, ketika Zaid bin Thabit yang masih belia umurnya 22-an tahun mendapatkan tugas berat dari Abdul dari Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu untuk mengumpulkan Al-Qur'an. Kata Zaid bin Thabit, "Wallahi demi Allah, memindahkan gunung itu lebih mudah bagiku daripada tugas yang kalian suruh ini. Memindahkan gunung. Nah, karena yakin pertolongan Allah kan nah, dari hal daripada melakukan apa yang kalian perintahkan yang tidak pernah diperintahkan di, di apa namanya diperintahkan oleh Rasulullah dicontohkan oleh Rasulullah SAW atau dititahkan oleh Rasulullah. Nah, tapi mereka berdua para sahabat menunjukkan nah masalahnya kemudian juga secara anu juga Rasulullah juga pernah memerintahkan untuk meletakkan menempatkan menjaga Al-Quranul Karim. Nah, letakkan ini ya, kau nyapa, catat. Nah, itu termasuk salah satu diantara bentuk-bentuk pengumpulan dan penjagaan, walaupun itu masih para sahabat nah, menempatkannya pada tempat-tempat yang terpisah-pisah. Nah, nah dan seterusnya. Nah, Khonifiddin azakumullah. <clears throat> Qala keyakinan tersebut ya ini bi anna rabb bahwa Rabb tersebut ini Rabb Azza wa Jal Allah Subhanahu wa taala sayahfazuhum wa lan yudhi'ahum bahwa Allah akan menjaga mereka dan tidak akan menyia-nyiakan mereka innaha kalimatun khaliqatun bi an tantiqa biha zawjatu al khalil alaihi salam ini adalah kalimat yang sangat pantas untuk keluar dari wanita yang ini ini alaihi salam sebagai istri dari al khalil alaihi salam nah Kalimat ini dikatakan di sini juga inna kalimatun nataqat biha hajar litu'allim atau lita'lama biha nisa'ud dunya supaya wanita-wanita yang ada di dunia ini tahu mengerti hakikat al-yaqin ala Allah Subhanahu wa taala agar kalimat 6 para wanita yang mereka apalagi mereka yang sudah mengakui dirinya beriman yakin kepada Allah tahu bagaimana hakikat keyakinan tersebut dan mengerti tentang kesungguhan, yani bagaimana sifat kepada Allah Subhanahu wa taala dan merasa tenang dengan apa yang ada di sisi Allah. Bahkan ini juga merupakan pelajaran buat kita. Nah, para suami, calon-calon suami, untuk kita betul-betul menjadi orang-orang yang memiliki pula keyakinan yang dirasakan oleh Nabi Nabi Ibrahim alaihi salam. Yakin bahwa aturan Allah pasti lebih baik. Yakin bahwa perintah Allah pasti lebih bermanfaat. Nah, walaupun perasaan kita, walaupun selera kita itu berat untuk menjalan menjalankannya. Logika kita merasa tidak mungkinlah seperti ini. Nah, <clears throat> walimala mengapa tidak? Wa katsirun minar rijali wan nisa'il an Kebanyakan manusia, laki-laki dan perempuan di zaman ini. Liqillati yaqinihim. Karena kurangnya keyakinan mereka. Yaqa'una fi ma'asin asyadnam syatta. Jatuh ke dalam kemaksiatan-kemaksiatan yang beragam. Karena kurangnya keyakinan kepada Allah. Kalau kurang keyakinan kepada Allah berarti kan buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala mereka yang jatuh dalam perbuatan-perbuatan haram, mencari harta dari harta ini dia dari hal-hal yang haram, itu merasa tidak percaya kepada Allah, kurang yakin bahwa Allah akan memberikan dia sesuatu yang lebih baik. Nah, ya, nah menganggap bahwa Allah tidak akan memberikan kepada dia yang lebih nah, pantas untuk dia. Nah, nah. wa yaqtarifuna munkarati iddatin lidafil yakin Allah dan mereka melakukan berbagai kemungkaran karena lemahnya keyakinan mereka kepada Allah. Wali quwwati yaqinihim dan karena kuatnya keyakinan mereka terhadap materialis ya, kebendaan bahwa segala sesuatu itu diukur dengan hal-hal yang tampak, dengan hal-hal yang terli, terlihat. Nah. Wa ala hisabat al-ni'madiyah ad-dunyawiyah al-bahtah. Ya, semua itu diukur dinilai dengan perhitungan-perhitungan materi, perhitungan-perhitungan kebendaan, ya, yang sifatnya duniawi. Wallahu musta'an. Nah, ini yang terjadi. Nah, ini pelajaran buat kita ikhwan fi Allah untuk betul-betul menanamkan ke dalam ini keyakinan itu dan terutama pada anak-anak kita bahwa mereka mendapatkan rezeki, mendapatkan pakaian bukan karena kita. Kesehatan, ya, kemudian kesenangan itu bukan karena kita, Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apapun nikmat yang kamu rasakan itu semuanya datang dari Allah. Nikmat keamanan, nikmat kerasa senang, nikmat enam yang laki-laki punya pasangan, punya istri, punya anak, demikian pula yang wanita, itu semuanya datang dari Allah. Nah. <clears throat> Baik. Nah. Kemudian di dalam kisah tersebut ketika Ibrahim meninggalkan istri dan anaknya di tempat yang sunyi itu beliau nah tidak menentang, tidak mengingkari takdir ketetapan yang diperintahkan oleh Allah, bahkan hati beliau senantiasa berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dan bahkan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala seperti diceritakan setelah beliau meletakkan Hajar dan putranya Ismail beliau berlalu sampai di sebuah tikungan tidak terlihat nah barakallahu fikum di tempat yang tidak terlihat oleh Hajar beliau menghadap ke arah Ka'bah dan berdoa kepada Allah seperti yang disebutkan di dalam ayat Qala rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimas shalah. Nah, dan seterusnya. Beliau bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala memohonkan perlindungan menitipkan anak-anaknya dan anak dan istrinya keluarganya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, beliau serahkan kepada kepada Allah di tempat yang di, ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan itu pun seperti dikatakan dalam ayat tersebut, mereka diletakkan oleh Nabi Ibrahim itu nam liyaqimus shalah supaya mereka menegakkan salat karena diletakkan di dekat tempat yang kemudian jadi rumah rumah Allah Subhanahu wa taala ini Ka'bah. Nah, kemudian beliau mendoakan kebaikan kebaikan untuk keluarganya, untuk anak cucunya, ya. Bahkan bukan hanya yang ada ketika itu itu Ismail, tapi juga enam anak turunannya. Seperti yang terlihat di dalam doa beliau, warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun dan berilah mereka rezeki berupa buah-buahan agar mereka menjadi orang-orang yang bersyukur. Dan ini menjadi teladan pula buat kita para orang tua untuk senantiasa mendoakan kebaikan buat anak-anak kita dan keluarga kita. Berusaha untuk menjaga lisan kita ini kita jaga untuk tidak mengeluarkan doa-doa yang buruk, doa-doa yang jelek terhadap keluarga. Nah, ini senantiasa apa di seperti yang diingatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk senantiasa memintakan barokah, kebaikan-kebaikan, jangan mendoakan kejelekan karena kalau bertepatan dengan waktu Allah mengabulkan doa terjadi, bisa terjadi apa yang kita kita minta. Apakah itu kebaikan ataupun apalagi kejelekan? Nah, sehingga kalau kita lihat sebagian ulama kita mereka menjadi orang-orang besar, jadi ulama, menjadi imam. Di antara mereka itulah karena buah doa dari kedua orang tua mereka. Seperti misalnya kalau yang diceritakan benar itu sampai apa di tangan kita mungkin kisah tentang imam ya imam Masjidil Haram ya nah, karena nasang nakal kecilnya nakal wajar Makan siang abinya diletakkan di taburi pasir. Marah nang sang ibu. Dan Allah ya, pergilah jadilah imam kamu. Jadilah imam haramain kamu sana. Jadi, nah, guru kami Syekh Mukbil rahimahullah juga demikian ketika di usia remajanya sangat antusias. Beliau rahimahullah sangat antusias dengan ilmu. Sampai sang ibu merasa tidak senang. Ini kamu kok belajar terus? Baca kitab terus kapan usahanya? Kapan cari duit? Allah yahdik. Keluar kata-kata sang ibu, Allah yahdik. Nah, benar Allah yahdik. Allah memberi petunjuk kepada Syekh Mukbil rahimahullah dibimbing oleh Allah berangkat ke Mekah ke Saudi. Nah, sampai di sana bukan kerja, belajar. Menimba ilmu dari para ulama. Nah, ya ulama di sana sampai akhirnya beliau nah jadi sampai S2 kemudian beliau karena terjadi satu fitnah, fitnah Zuhaiminiyah ya dan beliau apa namanya difitnah dituduh ikut terlibat padahal tidak beliau justru termasuk orang-orang yang mencegah dan menasehati nah orang-orang yang terlibat dalam fitnah itu tetapi kemudian beliau di, tetap dikeluarkan dari Saudi Arabia tapi kemudian subhanallah seperti di akhir hayat beliau ketika beliau sering menyebutkan karena selalu kata para asatid selalu menyebutkan bahwa beliau tahun ini akan haji gratis setelah 20 tahun tidak boleh masuk ke Saudi Arabia di akhir-akhir hayatnya beliau Allah takdirkan sakit kemudian berobat ke Saudi bahkan ketika beliau masuk ke dalam ke, kota, ke negeri itu disambut oleh gubernur Mekah ketika itu dengan penghormatan yang luar biasa sampai beliau merasa terharu dan menyebutkan dalam risalah apa muhadarah beliau mm, syahadati di Mamlakatil Arabiyah Saudiyah persaksian beliau mendapatkan perlakuan yang luar biasa yang selama ini beliau merasa mengira para para pejabat pemerintah Saudi kurang menghargai, menghargai menghormati ulama ternyata beliau melihat sendiri kemuliaan ataupun penghargaan yang dia yang beliau terima rahimahumullah nah wajazahumullah khairan nah ini ikhwan fillah jazakumullah. <clears throat> pelajaran buat kita untuk betul-betul yakin kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersandar kepada Allah. Nah, yakni dan menjaga ya lisan kita untuk senantiasa agar senantiasa, apa namanya mendoakan kebaikan untuk keluarga diri dan keluarga keluarga kita dan harta kita. Baik. Nah, nah, nah itu beberapa mauqif yang bisa kita mungkin bahas pada kesempatan ini. Ada beberapa mukis yang lain tapi ini sudah masuk mungkin di tengah-tengah kita tentang bagaimana antara beliau dan putranya Ismail ketika akan disembelih yang menunjukkan juga pengorbanan. Ya, di antara mukis yang paling mungkin bisa diringkas di sini terkait dengan antara beliau dan putranya kesiapan beliau untuk menjalankan perintah Allah Walaupun itu sangat sangat berat. Nah, ketuntunnya ini juga kesiapan dan ketundukan sang putra menerima perintah yang berat tersebut. Tidak mengedepankan perasaan. Nah, sebagaimana disebutkan di dalam hadis tadi, ya. Nah, Salatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman, manisnya iman yang memang beliau berdua sudah merasakannya. Dengan ketundukan keduanya kepada perintah Allah sampai akhirnya Allah kemudian menebus nah, Nabi Ibrahim dengan tebusan dengan sembelihan yang sangat sangat besar dan bahkan kemudian diabadikan ya diabadikan menjadi satu syariat sampai saat ini nah. nah wallahu a'lam bisawab ini mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini terkait dengan ya, sebagian dari maukif ataupun pelajaran yang bisa kita ambil dari perjalanan hidup Nabi Ibrahim alaihissalam. Mudah-mudahan apa yang singkat ini bermanfaat. Kalau ada yang salah dan keliru, anak mohon ampun kepada Allah dan mohon maaf bila tidak ini ada sesuatu yang tidak berkenan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma hamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك